بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الهادي إلى الصراط المستقيم الذي جعل لنا عبرة في آبائنا الأولين وجعل لنا أسوة في الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kami kepadamu, dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang justru menjauhkan kami darimu. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, cinta, ridha, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu tercurahkan kepada anda semuanya kapanpun dan dimanapun anda berada. Malam hari ini insya Allah Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Kita akan membahas kisah Nabi Lut alaihi salam. Kisah Nabi Lut alaihi salam kisah yang sangat indah dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil daripadanya. Sebelum kita masuk kepada kisahnya, maka ada baiknya kalau saya sebutkan tentang ayat-ayat Al-Quran yang memuat kisah Nabi Lut alaihi salam. Bagi yang akan mencatat silakan disiapkan alat-alat tulisnya agar tidak terlewatkan. Kisah Nabi Lut alaihi salam ada di dalam surat Hud ayat 74 sampai 83. Surat Hud ayat 74 sampai 83. Berikutnya di dalam surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr ayat 57 sampai 77. Berikutnya lagi di dalam surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara 160 sampai 175. Berikutnya di dalam surat An-Naml An-Naml ayat 54 sampai 59. Berikutnya di dalam surat Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat 26 sampai 35. Berikutnya di dalam surat As-Saffat. As-Saffat Berikutnya di dalam surat Al-Qamar. Al-Qamar 33 sampai 40. Dan yang terakhir di dalam surat At-Tahrim. At-Tahrim ayat nomor 10. Itulah di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat kisah Nabi Lut alaihi salam. Dan sekarang marilah kita masuk kepada kisahnya. Mari kita lihat alur ceritanya. Semoga membawa manfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada. Cinta, ridho, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu terlimpahkan kepada anda semuanya kapanpun dan dimanapun anda berada. Saat itu di sebuah kota yang dikenal dengan kota Sodom. Kota Sodom tersebar kerusakan dengan berbagai macam bentuknya yang amat menakutkan dan benar-benar melampaui batas kerusakan itu. Kota Sodom adalah salah satu di antara kota-kota tua yang berada di dekat Laut Mati. Laut Mati. Manusia di sana mereka hidup dalam kesia-siaan, ketersesatan, dan kebodohan yang membabi buta. Mereka tidak mau tunduk dan menerima kebenaran. Mereka sombong, enggan, tidak suka dengan kebenaran. Tiap-tiap ada orang yang memberikan nasihat kepada mereka, memberikan pengajaran kepada mereka, mereka menolaknya. penduduk negeri itu termasuk manusia paling durhaka di muka bumi, paling buruk, paling jelek, dan bahkan paling busuk. Mereka tidak mengenal kecuali yang haram saja. Mereka tidak mengenal kecuali kedoliman, dosa, dan melampaui batas. Mereka tidak mengenal kecuali mencuri, merampas, merampok, berkhianat. Mereka benar-benar durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka benar-benar membuat kerusakan di muka bumi. Di samping sifat melampaui batas mereka, pembangkangan mereka, dan pengingkaran mereka. Juga sekaligus mereka melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh satu umat pun sebelum mereka. Mereka meninggalkan perempuan-perempuan yang dihalalkan oleh Allah untuk dinikahi. Mereka tidak mau menikah dengan perempuan. Laki-lakinya tidak mau menikah dengan perempuan mereka melakukan perbuatan keji. Laki suka dengan laki, mereka melakukan perbuatan homoseksual. Sungguh buruk perbuatan mereka. Perbuatan yang amat sangat jelek dan termasuk dosa besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pelakunya mendapatkan hukuman yang pedih, hukuman yang dahsyat di dunia dan di akhirat. Mereka melakukan perbuatan yang amat sangat buruk semuanya itu dan juga mereka melakukan homoseksual. Laki suka dengan laki. Dan mereka melakukan perbuatan itu bukannya sembunyi-sembunyi. Mereka melakukannya secara terang-terangan. Seakan-akan mereka menantang. Biasanya orang kalau maksiat itu sembunyi-sembunyi. Menjauh dari pandangan orang. Kalau mereka tidak, terang-terangan mereka berbuat kemaksiatan itu tanpa ada malu. Sehingga perbuatan homoseksual saat itu semakin menyebar. Keharaman-keharaman semakin berkembang. Kefasikan perbuatan dosa ada di mana-mana. Akhlak menjadi bejat terjadi dekadensi akhlak saat itu sampai ke derajat yang paling rendah yang tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia kerendahan mereka saat itu. Dalam kondisi yang seperti inilah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Sayyidina Lut alaihi salam. Nabiullah Lut alaihi salam Allah mengutus Nabi Lut kepada mereka untuk memberikan petunjuk kepada mereka, menyampaikan hidayah kepada mereka, menyeru mereka agar mereka beribadah kepada Allah saja yang Maha Esa. Agar mereka menjauhi semua perbuatan-perbuatan keji dan dosa itu. Walaupun ini adalah sulit, tapi Nabiullah Lut alaihi salam tetap berusaha. Beliau tetap menyampaikan kepada kaumnya, mengajak mereka beribadah kepada Allah. Nabi Lut alaihi salam memberikan peringatan kepada kaumnya daripada adab Allah, daripada murka Allah dan juga memberikan janji-janji kepada mereka dengan syurga. Kalau mereka istiqamah, kalau mereka taat, kalau mereka berpegang teguh kepada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka meninggalkan perbuatan yang buruk dan hina itu. Agar mereka taubat kepada pencipta mereka. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kaum itu telah dikuasai oleh syahwat hawa nafsu. Mereka benar-benar telah mabuk oleh perbuatan keji dan dosa-dosa besar yang membinasakan. Mereka tidak mau mendengar seruan, ucapan Nabiullah Lut alaihi salam. Bahkan mereka mendustakannya. Mereka sombong, mereka dolim, mereka lalim, mereka melampaui batas. Mereka menolak tidak mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menolak tidak mau meninggalkan perbuatan-perbuatan keji. Dan hal-hal yang diharamkan itu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Kazzabat qawmu lutinil mursalin. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin kaum Lut mendustakan semua rasul ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka apakah kamu tidak takut tidak bertakwa aku adalah utusan Allah yang membawa amanat dari Allah untuk disampaikan kepada kamu bertakwalah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Allah. Aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu daripada dakwah ini. Pahalaku, ganjaranku hanya diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Nabi Lut dengan penuh cinta dan kasih sayang menyampaikan dakwah itu. Nabi Lut alaihissalam takut kalau umatnya ditimpa azab dan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Lut melarang mereka daripada perbuatan yang buruk itu, perbuatan homoseksual. Nabi Lut berkata, Atatuna dhukrana minal alamin, wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum, bal antum kaumun adun. Hai kaumku, Kenapa kamu laki-laki suka dengan laki-laki? Padahal Allah telah menciptakan untukmu pasangan-pasanganmu. Laki-laki berpasangan dengan perempuan. Nikah yang sah. Tapi kamu tidak mau. Kamu adalah kaum yang melampaui batas. Melanggar aturan-aturan Allah. Batasan-batasan Allah. Hukum-hukum Allah. Kamu telah menyeleweng daripada jalan Allah yang lurus. Wahai kaumku. Aku takut Allah akan menimpakan adabnya yang dahsyat kepadamu. Aku takut Allah menghukummu. Aku kasihan kepadamu. Aku khawatir nanti kamu benar-benar ditimpa murka Allah subhanahu wa ta'ala. Hai kaumku, taubatlah kamu kepada Allah. Hai kaumku, ibadahlah kepada Allah. Hai kaumku, terimalah seruan Allah penuhilah seruan Allah. Nabi Lut alaihi salam terus menyeru mereka dengan seruan-seruan yang banyak, dengan petunjuk-petunjuk, hidayah, nasihat, semuanya telah beliau tempuh. Tapi ternyata kaumnya tidak bertambah kecuali pembangkangan dan kesombongan. Tiadalah menambah bagi mereka kecuali tambah dosa dan tambah durhaka. Sampai akhirnya mereka pun kaum itu merasa bosan dengan nasihat Nabi Lut. Subhanallah. Mereka merasa bosan dengan nasihat Nabi Lut. Dikit-dikit nasihat, dikit-dikit nasihat. Akhirnya mereka mengatakan kepada Nabi Lut, La illam tantahi ya Lutu, latakunanna minal mukhraji. Hai Lut, kalau kamu tidak berhenti daripada celotehanmu itu, kamu akan diusir. Diancam. Nabi Lut diintimidasi. Mereka bersekongkol. Mereka melakukan konspirasi. Melakukan muamarah. Untuk mengusir Nabi Lut dan orang-orang yang beriman. Allah berfirman tentang hal itu. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا Angkalu akhrijuhum min karyatikum. innahum unasuyyata toharun. Nabi Lut berdakwah kepada mereka mengajak mereka tapi jawaban mereka amat sangat buruk mereka mengatakan usir Lut dari negerimu Lut dan pengikutnya usir mereka adalah manusia-manusia sok suci sok suci tidak mau melakukan kemungkaran-kemungkaran bersama kami. Tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan buruk bersama kami. Ayo kita usir Lut dan pengikutnya dari negeri kami. Nabi Lut alaihi salam, Nabi Allah. Beliau tidak takut dengan ancaman apapun. Dengan intimidasi. Yang ada di benak beliau adalah dakwah, dakwah, dan dakwah. Selama hayat di kandung badan, dakwah jalan terus. Tidak ada yang sanggup menghentikan dakwah kecuali kematian. Nabi Lut menjawab, Qala inni li'amalikum minal qalin. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Hai kaumku, aku benci terhadap perbuatanmu yang buruk itu. Aku akan terus-menerus berdakwah melawan perbuatan yang mungkar itu. Aku tidak takut dengan ancamanmu, dengan intimidasimu. Aku tidak takut walaupun kamu telah bersekongkol membuat konspirasi, muamarah untuk mencelakakan aku. Aku tidak takut, kata Nabi Lut. Sesungguhnya Allah Tuhanku bersamaku. Dia pasti menolong aku atas kamu sekalian. Dia pasti melindungi aku dari kamu sekalian. Dia adalah maha suci, maha kuasa atas segala sesuatu. Nabi Lut berdoa, Wahai Tuhan, Wahai Rob, selamatkan aku dan dan keluargaku dari perbuatan mereka itu. Dari tipu daya orang-orang kafir yang sesat itu. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Lut alaihi salam. Allah menjaga Nabi Lut alaihi salam dari kejahatan kaumnya. Allah menjaga pengikut-pengikut Nabi Lut alaihi salam dari kejahatan orang-orang kafir itu. Allah benar-benar menyelamatkan mereka. Walhamdulillah para pendengar setia Radio Dakwah Islamia dimanapun Anda berada. Cinta, ridho, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada. Terutama kepada adik-adikku dan anak-anakku yang kucintai dan kusayangi karena Allah yang mendengarkan kisah ini, kisah yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus malaikat-malaikat untuk datang kepada Nabi Ibrahim salam Karena Nabi Lut satu masa dengan Nabi Ibrahim salam. Para malaikat mula-mula datang kepada Nabi Ibrahim salam dalam bentuk manusia. Menjelma menjadi manusia. Nabi Ibrahim mula-mula tidak mengenal mereka. Tapi Nabi Ibrahim menyambut kedatangan mereka. Mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumahnya. Bahkan Nabi Ibrahim menghidangkan untuk mereka hidangan-hidangan, jamuan-jamuan berupa makanan dan minuman. Namun ternyata tamu-tamu itu tidak mau memakannya. Nabi Ibrahim sempat khawatir dan takut dari mereka. Kenapa ini kok tidak mau makan tamu-tamuku ini? Akhirnya mereka para tamu-tamu itu yang notabene mereka adalah malaikat mengatakan, Jangan takut wahai Nabi Ibrahim, kami adalah malaikat-malaikat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami datang ke sini untuk membinasakan kaum Lut yang berkelimang dalam dosa itu. Sebelum kami datang kepada Nabi Lut, kami mampir kepadamu dulu, wahai Nabi Ibrahim, untuk memberikan kepadamu kabar gembira bahwa kamu oleh Allah akan diberi rezeki anak dalam waktu dekat ini. Begitu mendengar berita gembira ini, istri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah kaget merasa kaget, merasa asing, dan tertawa, senang, heran. Bagaimana mungkin aku bisa melahirkan? Aku kan sudah tua, aku sudah tua, nggak mungkin bisa melahirkan. Demikian pula suamiku juga sudah tua. Lalu malaikat menekankan, ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu oleh Allah akan diberi anak yang namanya Ishak Kemudian Ishak nanti akan punya anak namanya Yakub. Malaikat berkata, kamu jangan heran. Ini adalah uh, perintah Allah. Ini adalah kehendak Allah. Allah kalau menghendaki sesuatu, cukuplah Allah mengatakan, kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Kemudian Allah berfirman tentang hal itu ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين Dan tatkala telah datang utusan-utusan kami daripada malaikat itu kepada Nabi Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka para malaikat berkata, kami akan membinasakan penduduk negeri ini. Sesungguhnya penduduknya adalah dolim. Nabi Ibrahim berkata, di sana ada Nabi Lut. Para malaikat menjawab, kami tahu siapa penghuninya di sana Pasti kami akan selamatkan dia Lut dan pengikutnya, kecuali istrinya, dia yang binasa. Kemudian para malaikat itu berangkat menuju negeri yang penuh dengan kedoliman itu. Mereka ketika sampai di sana, mereka menjelma jadi manusia. Malaikat menjelma jadi manusia dalam bentuk pemuda-pemuda yang tampan. Kemudian mereka e, bertamu ke rumahnya Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut khawatir. Nabi Lut khawatir karena kedatangan tamu-tamu pemuda-pemuda yang tampan. Nabi Lut khawatir nanti kaumnya akan membuat malu di hadapan tamu-tamunya. Karena kaumnya tidak tahu malu. Kaumnya tidak tahan kalau melihat pemuda-pemuda yang ganteng, yang tampan. Nabi Lut malu kalau nanti tamunya diajak berbuat oleh mereka perbuatan homoseksual. Nabi Lut mengatakan, Hada yaumun asib. Sungguh ini adalah hari yang sulit, hari yang sulit. Nabi Lut berusaha menyembunyikan berita ini dari kaumnya. Jangan sampai kaumnya tahu kalau di rumahnya Nabi Lut ada tamu pemuda-pemuda yang ganteng-ganteng, yang gagah-gagah, yang tampan-tampan. Nabi Lut menutup kabar ini, ditutup, jangan sampai ada yang tahu. Ternyata istrinya Nabi Lut berkhianat. Istrinya Nabi Lut memberitahu kaumnya. Hei kaum sekalian, di rumahku ada tamu-tamu pemuda ganteng-ganteng, tampan-tampan, gagah-gagah. Istrinya Nabi Lut adalah perempuan yang kafir. Dia memproklamirkan kekafirannya dan dia menyingkap membongkar rahasia Nabi Lut alaihi salam. Dia berkhianat. Ternyata benar. Dalam hitungan detik saja kaumnya sudah datang ke rumahnya Nabi Lut tergesa-gesa, lari datang. Mereka tidak tahan lihat pemuda yang ganteng-ganteng. Mereka bilang, "Wahai Lut, mana itu? Serahkan kepada kami itu." Serahkan kepada kami tamu-tamumu itu yang ganteng-ganteng itu. Kami akan berbuat homoseksual dengan mereka. Subhanallah, tidak ada malu lagi. Nabi Lut khawatir, Nabi Lut malu. Nabi Lut menasehati mereka, hai kaumku, ini perbuatan haram, jauhi. Itu ada yang halal, ada banati, putri-putriku, putri-putri negeriku, banyak perempuan-perempuan yang halal. Kamu bisa nikah dengan orang perempuan, tinggalkan yang haram ini. Takutlah kepada Allah, wahai kaum. Jangan kau permalukan aku di hadapan tamuku. Mereka menjawab, wahai Lut, kamu jangan pura-pura tidak tahu. Kami tidak doyan dengan perempuan. Kami suka dengan laki-laki. Mana? Serahkan kepada kami tamu-tamumu yang ganteng-ganteng itu. Kami akan melakukan homoseksual dengan tamumu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah nggak bisa dibayangkan ini. Seorang nabi diperlakukan seperti ini oleh kaumnya. Nabi Lut merasa sakit dengan sakit yang sangat. Nabi Lut telah dipermalukan di hadapan tamu-tamunya. Nabi Lut hampir-hampir tidak tahan untuk melawan mereka. Nabi Lut ingin melawan mereka. Ingin pergi ke tempat yang jauh menghindar dari mereka. Sudah benar-benar kaum yang melampaui batas. Akhirnya tamu-tamu itu memberikan ketenangan kepada Nabi Lut. Inna Rusul rabbik. Hai Lut, jangan khawatir. Tenang saja. Kami adalah utusan-utusan dari Tuhanmu. Kami adalah para malaikat. Kamu tenang saja. Mereka tidak akan bisa sampai kepadamu mereka tidak akan bisa mencelakakanmu. Hai Lut, kau tinggalkan negerimu ini. Kau bersama semua keluargamu dan bersama orang-orang beriman. Kau tinggalkan negeri ini pada malam hari. Kecuali istrimu saja. Dia akan ditimpa adab oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama kaum yang kafir. Karena istrimu kafir seperti mereka, Bahkan istrimu membantu perbuatan-perbuatan keji dan pelanggaran mereka. Alhamdulillah, Nabi Lut senang dengan kenyataan ini. Kesedihannya hilang. Kemudian pada malam hari Nabi Lut alaihi salam pergi dengan orang-orang yang beriman dan keluarganya semuanya. Pergi semuanya. Sampai menjelang subuh. Ternyata benar. Begitu Nabi Lut, keluarganya dan orang-orang beriman itu berangkat semuanya meninggalkan negeri. Allah menimpakan adab yang dahsyat kepada kaum yang kafir itu. Bagaimana adabnya? Buminya oleh Allah diangkat sampai setinggi awan. Buminya diangkat sampai setinggi awan sehingga disebutkan dalam riwayat para malaikat mendengar gonggongan-gonggongan anjing-anjing dan juga ayam-ayam yang berkokok. Sanging tingginya diangkat bumi sampai di atas. Sampai di atas bumi itu dibalik ke bawah lagi. Sehingga yang atas jadi bawah. Yang bawah jadi atas. Dan mereka pun dilempari dengan batu-batu yang kokoh. Yang dahsyat secara bertubi-tubi. Rumah-rumah mereka hancur, tanaman mereka, kebun mereka rusak dan tidak tersisa sedikit pun. Hancur lebur, berantakan semuanya. Sungguh telah turun adab Allah kepada mereka. Allahu Akbar. Orang-orang yang kafir itu berada dalam kehancuran dan kebinasaan. Tidak tersisa daripada harta mereka sedikit pun. Inilah balasan atas perbuatan mereka yang keji dan busuk itu dan atas pembangkangan mereka, kesombongan mereka, kedoliman mereka, kekafiran mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala Al-Azizul Hamid. Inilah balasan orang-orang kafir dari kaum Nabi Lut. Adapun orang-orang yang beriman, mereka selamat. Mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya orang-orang kafir. Allah menolong mereka, Allah membantu mereka, Allah melindungi mereka dan Allah memberikan balasan-balasan kebaikan kepada mereka di dunia dan di akhirat. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم Di dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد Demi Allah, semua ini adalah pelajaran. Pelajaran yang sangat mendalam yang manusia harus mengambil pelajaran daripadanya sampai hari kiamat. Orang-orang yang maksiat, yang durhaka, yang kafir, pasti akan mendapatkan kehinaan, kerendahan, azab, siksa, kehancuran di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang menolong Allah, menolong agama Allah, beriman kepada Allah, pasti mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, ketentraman, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Selamat sejahtera bagi orang-orang yang istiqamah mengamalkan syariat Allah, menerapkan hukum-hukum Allah, mengerjakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Orang yang seperti ini pasti dengan izin Allah dia sukses, dia beruntung, dia berbahagia di dunia dan di akhirat. Para pendengar setia radio dakwah Islamiyah Sebenarnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah kaum Nabi Lut ini. Tentu saja eh, di sini betapa bahayanya orang-orang yang kafir tidak mau beriman dan juga betapa buruknya orang-orang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan seksual termasuk homoseksual. Laki suka dengan laki, atau juga lesbian. Perempuan suka dengan perempuan. Kalau bahasa Arabnya, homoseksual itu bahasa Arabnya al liwato Liwato. Kalau perempuan dengan perempuan, lesbian, bahasa Arabnya itu sihaqa. Sihaqa. Allah telah menyediakan untuk menikah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Surat Ar-Rum ayat 21 Allah menciptakan untuk orang laki pasangan Perempuan untuk menikah Kemudian dari pernikahan itu timbul sakinah, mawadah warahmah Sakinah, ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan Ada cinta dan kasih sayang Kenapa kok ini laki-laki suka dengan laki-laki? Ini adalah penyakit. Memang di dalam Islam itu ada yang namanya banji. Itu namanya khunsa. Yang dimaksud dengan banji dalam Islam yang memang ada menurut syariat itu. Khunsa itu adalah orang yang lahir dengan mempunyai dua alat kelamin. Memang dia ketika lahir itu mempunyai dua alat kelamin alat kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, dia dihukumi apa? Dia dihukumi yang berfungsi yang mana? Kalau yang berfungsi yang laki-laki, maka dia dihukumi laki-laki. Kalau yang berfungsi perempuan, dia dihukumi perempuan. Itu memang itu memang namanya khunta, banci yang yang memang asli takdirnya Allah, dia harus sabar diuji oleh Allah seperti itu. Tapi tetap tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran syar'i. Adapun kalau banci-banci yang sekarang ini ada kaum gay, kaum homoseksual, mereka itu laki-laki tulen, lahir batin laki-laki. Tapi memang karena lingkungan, karena mungkin eh, suka membaca yang mengarah ke situ, menonton, buka internet, akhirnya terpengaruh. Akhirnya laki suka dengan laki, perempuan suka dengan perempuan. Mari kita lihat ini kaumnya Nabi Lut diadab oleh Allah dengan adab yang dahsyat. Kalau mereka-mereka yang melakukan itu tidak taubat kepada Allah, maka tidak tertutup kemungkinan Allah akan menurunkan adab sebagaimana diturunkan adab itu kepada kaum Nabi Lut alaihi salam, adab yang sangat dahsyat. Kemudian juga banyak penyakit-penyakit kelamin, HIV, penyakit AIDS, bahkan di Malang ini saja yang positif kena HIV itu banyak. Itu yang sudah masuk uh, dalam penelitian. Yang belum masuk dalam penelitian lebih banyak lagi. HIV. Di antaranya gara-gara penyimpangan seksual. Terutama dari kalangan kaum gay. Kaum homoseksual. Bahkan e, mereka mempunyai perkumpulan, mengadakan pertemuan di sana dan di sini, tidak ada malu. Ah, ini subhanallah, subhanallah. Ini kewajiban kita Kewajiban kita semuanya, terutama para ustadz, para ulama, para tokoh masyarakat. Ayo kita sadarkan umat ini sebelum Allah menimpakan adab yang dahsyat kepada kaum ini. Tidak merasa malu di jalanan seperti itu, ya Allah. Semoga Allah membuka hati-hati yang tertutup. Semoga Allah menyadarkan semuanya sehingga Allah tidak menghukum kita. Kalau kita diam saja, Nanti ketika Allah menurunkan hukuman semuanya kena, semuanya kena. Kaum homoseksual. Jadi mereka laki-laki tulen, sejati lahir batin. Karena mungkin faktor ekonomi, karena faktor lingkungan, akhirnya terjadi seperti itu. Lalu ada yang bertanya, apakah bisa sembuh? Bisa sembuh insya Allah dengan izin Allah. Caranya, cara untuk menyembuhkan penyakit itu, ya jangan kumpul dengan teman-teman yang seperti itu. Jauhi membaca, mendengar, melihat, menyaksikan yang mengarah ke situ. Eh, kemudian juga menyibukkan diri dengan hal yang positif, dengan olahraga, dengan beribadah, dengan berdoa, menghadiri pengajian. Pokoknya semua yang mengarah ke sana itu eh, jangan jangan dituruti. Dibawa pergi aja ke tempat lain. Kalau diamalkan seperti ini, sambil berdoa terus kepada Allah, bangun malam, tahajud dengan niat yang baik, sungguh-sungguh. Insya Allah, insya Allah, dan insya Allah. Setahun, dua tahun sembuh total. Ada beberapa yang sudah sudah sembuh dari penyakit itu. Dengan kesabarannya, dengan ketelatenannya, dengan kemauannya, dengan kesungguhannya sembuh. Alhamdulillah. Kemudian menikah dengan perempuan. Eh, nikah yang syari. Kemudian punya anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini kalau ada yang seperti itu, agama apapun tidak membolehkan loh ya. Semua agama itu enggak ada agama yang membolehkan. Kalau ada agama yang mengatakan boleh uh, homoseksual, lesbian itu agama yang enggak benar, agama buatan manusia. Kalau agama dari Allah, semua agama mengatakan enggak boleh. Kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an semuanya mengatakan tidak boleh penyimpangan seksual. Ini kita perlu waspada. Bahkan di dalam Islam hukumannya itu keras. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda hukumannya itu man wajadtumuhu ya'malu amala lut faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, melakukan homoseksual, melakukan sodomi, uh, sodomi, anal seks, uh, laki dengan laki, maka bunuh dua-duanya. Yang melakukan dan yang dilakukan atasnya. Dibunuh dua-duanya. Kalau suka sama suka. Melakukan sodomi dibunuh dua-duanya. Tapi tentu yang membunuh bukan kita main hakim sendiri. Eh, yang membunuh adalah pemerintahan yang yang resmi. Dibunuh. Eh, hanya cara membunuhnya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di penggal lehernya. Ada yang mengatakan di pancung. Eh, sebagian sahabat mengatakan hukumannya sama dengan kaum Nabi Lut yaitu dia dibawa ke tempat bangunan yang paling tinggi di sebuah kota, kemudian dia dibawa ke sana, di atas dia dijatuhkan ke bawah. Jatuh ke bawah sambil dilempari batu agar supaya hukumannya sama dengan hukuman kaum Nabi Lut. Negerinya diangkat ke atas, dibalik sampai ke bawah, dilempari batu. Allahu Akbar, ini ada dahsyat. Di dunia diazab, di akhirat juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang taubat kepada Allah, taubat, taubat. Wahai teman-teman kaum muslimin, marilah bertobat kepada Allah, terutama bagi yang terjerumus dalam perbuatan penyimpangan seksual, homoseksual, atau lesbian, atau apapun. Mari kembali ke jalan Allah. Bahagia itu kalau kita ada di jalan Allah. Bahagia hakiki, bahagia sejati di dunia dan di akhirat. Kalau kalian mengatakan ini adalah penyakit, maka bisa disembuhkan. Tidak ada satupun penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obat. Ada kemauan, ada jalan. Marilah menempuh jalan yang lurus. Jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya nanti kalian bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti hari kiamat diberi minum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari kiamat ketika dahsyat haus. Rasulullah memanggil anda. Wahai umatku kemarilah. Ini aku ambilkan kamu minum dari telagaku. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari mesik. Masya Allah, Anda diberi minum dengan tangan mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari bejana yang sangat indah. Kalau Anda taubat dari perbuatan itu. Kalau Anda tidak taubat sampai mati, na'udzubillah, mati su'ul khotimah. Nanti di alam kubur diadab, kuburannya sempit, di akhirat diadab, Rasulullah tidak mau menerima anda di telaganya nanti. Masuk ke dalam neraka jahanam. Allahu Akbar. Sengsara dunia dan akhirat. Bahkan di mata masyarakat pun eh, mereka tidak dihargai. Sampai ada satu cerita ini ya. Ini perlu jadi bahan renungan. Teman-teman, eh, kaum muslimin. Yang kalau ada terjerumus ke perbuatan seperti ini. Perbuatan kaum Nabi Lut, homoseksual ada satu kejadian. Seorang itu dia terkenal sebagai gay, seorang gay. Homoseksual, dia laki-laki tulen sebenarnya, eh, luarnya laki-laki, dalamnya laki-laki, lahir batin laki-laki. Tapi ya karena faktor lingkungan atau yang lainnya, dia suka menjadi seperti perempuan, laki-laki gemulai istilahnya itu ya. Dia suka berdandan dengan seperti perempuan, seperti itu. Akhirnya masyarakat jadi jorok dengan dia. Masyarakat nggak suka. Sampai ketika dia meninggal dunia lo ya. Ketika dia meninggal dunia, tidak ada yang mau memandikan dia. Yang mau mandikan nggak nggak ada. Semuanya merasa jijik. Tidak ada yang mau memandikan. Akhirnya terpaksa dipanggilkan orang dari tempat jauh untuk mandikan dia. Ketika dia disolati, tidak ada yang mau nyolati dia. Ketika dia mau dikuburkan, tidak ada yang mau ngubur dia. Subhanallah sampai mati pun dicampakkan oleh masyarakat. Mari renungkan, renungkan. Kalau Anda tidak tobat, nanti Anda seperti itu. Anda mati, tidak ada yang memandikan Anda. Tidak ada yang mengkafani Anda. Tidak ada yang nyolati Anda. Tidak ada yang ngubur Anda. Allahu Akbar. Masuk kuburan dicambuk oleh malaikat mungkar dan nakir. Dicambuk. Cambuk besi. Kalau dipukul ke gunung, gunungnya jadi tanah. Dipukul ke Anda. Kemudian kuburannya disempitkan sampai tulang rusuknya patah semuanya kalau tidak taubat. Kalau taubat, alhamdulillah. Pintu taubat terbuka. Pintu taubat terbuka. Tangan Allah terbentang siang dan malam. Menerima taubat orang-orang berbuat dosa pada siang dan malam. Pintu taubat terbuka selama roh belum berada di kerongkongan. Pintu taubat terbuka selama matahari belum terbit dari barat. Taubat, taubat, dan taubat menyesal. Ya Allah, kenapa saya begitu dulu ya Allah. Jangan berbuat lagi. Janji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Anda ahli syurga, Anda ahli syurga insya insyaAllah. Hijrah. Jangan lupa hijrah. Tinggalkan teman-teman yang jahat dulu. Supaya Anda istiqomah. Karena kalau Anda taubat tapi tidak hijrah. Kumpul teman-teman yang dulu. Nanti terpengaruh lagi. Carilah lingkungan yang aman orang-orang baik sehingga Anda bisa istiqomah dalam taubatnya. Semoga kisah ini bermanfaat. Semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita, kaum muslimin semuanya dari semua perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Kita Demikian mitra pendengar di pun Anda berada, kajian kita ya. pada malam hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dan Alhamdulillah di studio sudah banyak pertanyaan yang masuk. Ya, saya baca aja ya. Di situ masih rusak, eh, apa namanya, eh, pengeras suaranya. Ini ada pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz rahimakumullah ya wa iyyakum. Seorang muslim belum dapat dikatakan beriman bila belum menerima cobaan dan ujian. Di sisi lain, seorang muslim senantiasa berdoa untuk dijauhkan dari ujian dan cobaan. Mohon dijelaskan. Syukron jazakumullah khairan katsira wa iyyakum dari Sawu Jajar. Iya memang benar ya, orang itu kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus siap untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, harus siap. Orang kalau sudah mengatakan iman harus siap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyakulu amanna wa la yuftanun. Ya, apakah manusia mengira bahwa mereka mengatakan kami beriman Lalu mereka ditinggalkan oleh Allah begitu saja, dibiarkan begitu saja? Tidak. Diuji dulu oleh Allah untuk menguji keimanannya. Menguji keimanannya, dia berhasil, dia bertambah kuat imannya, tambah istiqomah, tambah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Namun demikian kita tidak boleh berdoa minta minta musibah tidak boleh. Kita harus meminta uh, keselamatan, kesejahteraan, Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan al afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah. Afiyah ya. Afiyah itu adalah sehat wal afiyat selamat sejahtera. Jadi memang kita berdoa supaya selamat. Tapi ujian memang selalu ada. Ujian menimpa keluarga, rumah tangga, ekonomi, kesehatan, dan yang lainnya. Yang penting tidak menimpa iman kita. Yang penting kita tetap beriman, tetap istiqamah. Tidak sampai iman kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah di jalannya sampai berjumpa dengannya. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan penganut homo yang beralasan bahwa perbuatan itu adalah fitrahnya atau tak apa ini? Takdir. Atau takdir bukan atas kehendaknya. Mohon diberitahukan juga tentang jadwal kajian di Anur RDI Syukron. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mengenai uh, penganut homoseksual kaum gay mengatakan ini adalah fitrah, ini adalah takdir, ini bukan kehendak kami. Ya, itu enggak benar, enggak benar. Karena mereka itu dilahirkan sebagai orang laki tulen. Lelaki tulen sejati, lahir batin laki-laki. Tadi kan telah disinggung ya. Memang ada orang ketika lahir itu mempunyai dua alat kelamin, laki-laki dan perempuan. Itu memang namanya khunta. Uh, ya, banji. Tapi yang ada sekarang itu enggak. Yang ada sekarang itu kebanyakan laki-laki tulen, sejati. Ya karena memang mereka ya gara-gara nonton televisi, ya gara-gara nonton internet, film-film uh, seperti itu, membaca atau kumpul dengan lingkungan yang seperti itu, akhirnya terbawa untuk menjadi ya seperti itu. Jadi bukan fitrahnya itu ya, bukan takdirnya, bukan kehendaknya sendiri, uh, bukan kehendak Allah, tapi itu memang dia yang mencari mencari penyakit. Dia mencari penyakit dan itu bisa disembuhkan, bisa disembuhkan. Eh, dengan resep yang telah disebutkan tadi itu benar-benar ada kemauan untuk sembuh eh, menjauhi teman-teman yang mengarahkan ke sana, tidak membaca, menul, tidak membaca, mendengarkan, menyaksikan yang mengarah ke sana, menjadi kesibukan yang positif. Bisa sembuh. Bahkan ada yang alhamdulillah sembuh dan sampai menikah dengan perempuan, nikah yang benar sampai punya anak, alhamdulillah. Itu bisa ya. Eh, mengenai jadwal kajian nanti insya Allah akan dibacakan oleh Abu Abdullah insya Allah. Iya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin tanya apa arti dari istiqomah itu? Dan dalam mencari jodoh itu, kita harus berdoa serta ikhtiar. Lalu apa ikhtiar bagi wanita yang mencari jodoh? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi istiqomah itu maksudnya kita Eh, kita konsisten, kita teguh, kita lurus, tidak bengkok, tidak menyeleweng. Ya, istiqomah terus seperti itu. Tegak, lurus, enggak bengkok, enggak nyeleweng. Di atas jalan Allah Subhanahu wa taala menurut aturan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu istiqomah. Kemudian mengenai mencari jodoh memang dengan doa dan ikhtiar ya, berusaha. Bagaimana wanita berusaha ikhtiarnya, bagaimana ikhtiarnya ya mencari mungkin melalui perantara-perantara eh, atau melalui kakaknya yang laki-laki atau melalui pamannya atau melalui ayahnya dengan menawarkan kepada laki-laki yang soleh itu tidak apa-apa bukan aib itu yang penting tujuannya adalah agamanya dan kesolehannya. Menawarkan diri kepada orang soleh itu tidak apa-apa, itu baik. Sebagaimana Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula uh, Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu menawarkan putrinya yang bernama Hafsah untuk dinikahi oleh sahabat Utsman, sahabat Abu Bakar akhirnya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para salafus soleh mencarikan jodoh untuk putrinya atau untuk adiknya yang perempuan itu. E, enggak apa-apa itu, yang penting tujuannya adalah ad wal akhlak, agama dan akhlak bukan materi. Kalau materi itu tercela. Adapun kalau sudah dinnya bagus, ahlanya bagus, materi bagus, fisiknya bagus, ya tentu itu adalah kesempurnaan, alhamdulillah. Iya. Ya. Mantul. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdullah yang saya cintai karena Allah, semoga Anda selalu diberi kesehatan agar selalu bisa memberi kajian-kajian kepada kami semua. Amin. Ustadz, apakah kata sodomi diambil dari kata kota Sodom? Terima kasih, Ustadz. Ya, dari Mas Rudin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka ladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda Bagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga kebaikan-kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Ini Mas Rudi ya. Mudah-mudahan istiqomah terus dengan keluarganya semuanya, teman-temannya, tetangga-tetangganya insyaallah. Memang para ulama mengatakan bahwa eh, sodomi itu diambil dari eh, kota tempat kaumnya Nabi Lut tinggal di sana, namanya kota Sodom atau Sadum atau Sodom ya. Lalu perbuatan disebut dengan perbuatan sodomi. Bahkan uh, juga uh, orang homoseksual disebut dengan liwat, liwat. Liwat itu dinisbahkan kepada kaumnya Nabi Lut, maka namanya liwat, al-liwat. Maksudnya adalah perbuatan kaumnya Nabi Lut. Sodomi eh, itu karena kotanya namanya kota Sodom. Jadi ada hubungannya ya itu semuanya. Semoga Allah menyelamatkan kita, melindungi kita dan semuanya. Allahumma amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz Abdullah, semoga dirahmati Allah. Ustadz, di keluarga kami di keluarga kami ada kesyirikan, percaya adat meninggalkan sholat. Namun mereka tidak mau diingatkan dan saya dianggap sok pintar. Apa yang saya lakukan? Tolong doakan kami Ustadz supaya keluarga kami beriman. Terima kasih Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan-kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi beliau ini di, eh, di keluarganya ada kesyirikan, percaya kepada adat, meninggalkan sholat. Ketika dinasehati, maka dituduh, kamu ini sok pintar. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah Anda sabar, tetap mendakwai mereka dengan cara yang terbaik ya. Kesirikan harus dihilangkan, berilah mereka pengertian-pengertian. Adat istiadat Eh, kalau menyimpang dari syariat harus ditinggalkan. Kalau tidak menyimpang tidak apa-apa. Demikian pula masalah meninggalkan sholat. Ini perlu penjelasan. Karena boleh jadi mereka kurang memahami dampak buruknya, bahayanya. Karena itu wahyu yang pertama turun adalah ikro. Ikro. Mereka orang jahiliyah, orang bodoh, maka ikro. Eh, suruh mereka baca, tulis, pengerti. ngerti. Nanti kalau ngerti, mereka akhirnya faham dan mengikuti kebenaran. Jadi anda sabar ya. Dakwah terus sambil berdoa kepada Allah, bangunlah malam tahajud, berdoa ketika sujud. Ya, doakan ya Allah, bukalah pintu hati keluargaku. Berilah mereka hidayah dengan ikhlas. Insya Allah oleh Allah dikabulkan doa Anda. Yang penting cara dakwahnya yang baik. Kemudian juga kalau mungkin mereka tidak menerima dakwah Anda, ya Anda uh, pinjam orang meminta bantuan kepada orang lain untuk nasihati keluarga Anda. Terutama orang-orang yang kira-kira didengar omongannya oleh keluarga Anda. Begitu. Yang penting adalah upaya Anda, usaha Anda, hasil itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semoga Allah menjadikan Anda istiqamah dalam dakwah, keluarga Anda diberi hidayah dan semuanya masuk surga. Allahumma amin. Ini banyak pertanyaan yang masuk, tapi di luar materi ya. E, kita pilih yang sesuai dengan materi. ya. ya. Assalamualaikum ustadz yang dirahmati Allah. Apa azab juga dapat menimpa orang beriman karena membiarkan kemungkinan kemungkaran terjadi? Apa bencana di tanah air termasuk azab dari Allah melihat sudah banyaknya maksiat syukron? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Memang benar sekali ya. Kalau orang-orang beriman membiarkan kemungkaran terjadi, maka kalau ada bencana semuanya kena. Al-bala ya'um. Al-bala ya'um. Ya, kena semuanya. Kalau membiarkan kena semuanya. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan seperti kaum yang menyewa perahu. Menyewa perahu, patungan, ada yang dapat e, di lantai bawah, ada yang di lantai atas. Perahunya ada dua tingkat. Yang di bawah itu kalau mau ngambil air, ke atas dulu ngambil air. Akhirnya yang di bawah mengatakan daripada kami repot-repot naik ke atas, lebih baik kami lubangi aja perahu ini di bawah. Dilubangi, langsung keluar airnya. Kalau didiamkan, nggak diingkari, maka perahu tenggelam, semuanya tenggelam. Kalau diingkari, jangan, jangan, nggak boleh. Maka perahunya nggak tenggelam dan semuanya selamat. Demikian pula amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak dilakukan, maka terjadi kemungkaran terus-menerus. Nanti Allah murka. Kalau Allah murka, semuanya kena. Semuanya kena. Al-bala ya'um. Bala itu kalau sudah turun, kena semuanya. Nah, termasuk di tanah air kita, bencana dan macam-macam itu karena juga dosa-dosa. Dosa itu merubah segala-galanya. Idza kunta fi ni'matin far'aha innal ma'asi tuzilun ni'am. Kalau kamu dapat nikmat, kamu jaga nikmat itu karena maksiat menghilangkan nikmat. Maksiat menghilangkan nikmat. Ya. Dapat nikmat, alhamdulillah. Dibuat maksiat, dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksiat. Kesyirikan, ya percaya kepada dukun, tukang ramal, minta-minta ke orang mati, berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak eh, kedoliman-kedoliman itu subhanallah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya dari murkanya. Allahumma amin. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukum operasi jenis kelamin laki-laki jadi perempuan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Bagaimana ini hukumnya operasi jenis kelamin laki-laki jadi perempuan? Ya nggak boleh, haram. Laki-laki jadi perempuan nggak boleh. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Ya, kecuali kalau dalam kasus tadi itu ya khunta tadi ya. Memang lahir punya dua alat kelamin, yang satu laki, yang satu perempuan, yang berfungsi yang laki, maka uh, uh, di, dihilangkan yang perempuan itu nggak apa-apa karena memang dia laki-laki hanya ada kelebihan alat kelamin seperti itu. Tapi kalau memang dia laki-laki tulen atau mungkin juga ada kemungkinan ya dia itu luarnya laki-laki tapi organ-organ dalamnya itu perempuan semuanya. Organ-organ dalamnya ya. Memang sejak lahir bukan dibuat-buat. Karena sekarang ini bisa direkayasa loh ya. Orang laki bisa disuntik dengan suntikan hormon-hormon tertentu. Sehingga tubuhnya itu menjadi tubuh perempuan. Ya kayak orang perempuan. Nah, itu memang buatan. Itu nggak boleh haram. Yang kita bicarakan aslinya memang begitu. Semua organ tubuhnya itu perempuan di dalamnya. Cuman luarnya aja yang lagi. Nah, ini kasus ya, perlu dibahas lagi. Tapi yang yang ada sekarang ini, yang ada sekarang ini kebanyakan adalah laki-laki tulen, tulen, lahir batin, dohiron wabatinan, luar dalam laki semuanya. Nah itu dilarang, hukumnya haram. Yang saya nggak bisa bayangkan itu ya, orang-orang yang seperti itu nanti kalau mati bagaimana ya? Dia mati dalam keadaan Allahu Akbar ya Allah, menakutkan sekali, menakutkan sekali. Dia mati dalam keadaan menantang Allah itu, nantang Allah sudah terang-terangan. Mudah-mudahan ya Allah, Allah selamatkan semuanya, Allah selamatkan semuanya insyaallah. Iya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada waria yang tetapi pada pendiriannya yang tetap. Oh, ada waria yang tetap pada pendiriannya dengan alasan selama tidak berbuat syirik maka tidak apa-apa. Ustadz mohon penjelasannya. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyakum. Jadi ada waria mengatakan saya tidak apa-apa jadi waria, yang penting nggak syirik. Nah, jawabannya begini, sama dengan orang berzina. Saya nggak apa-apa zina, yang penting nggak syirik. Boleh nggak? Saya nggak apa-apa korupsi, yang penting nggak syirik. Saya nggak apa-apa ngerampok, yang penting nggak syirik. Saya nggak apa-apa bunuh orang, yang penting nggak syirik. Saya nggak apa-apa narkoba, yang penting nggak syirik. Nah, itu sama semuanya, nggak ada. Ajaran Allah itu jangan dipilih-pilih. Jangan yu'minuna bi ba'dil kita wa wayak bi ba'd. Iman kepada sebagian ajaran Al-Qur'an dan mengingkari sebagian yang lain. Jangan. Islam itu harus total. Udkhulu fis silmi kafah. Islam itu bukan hanya meninggalkan kesyirikan saja, tapi juga ada akhlak, ada muamalah, ada eh, yang lain-lainnya. Ruang lingkup Islam itu sangat luas. Jadi nggak cukup, yang penting nggak syirik. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Ya. Jadi harus di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nabi Lut itu uh, di samping mereka syirik, juga mereka ya penyimpangan seksual itu. Ya. Jadi nggak ada alasan intinya yang penting nggak syirik, waria, nggak apa-apa, nggak ada alasannya. Kalau dipakai alasan begitu, dunia ini rusak. Semua orang yang berbuat maksiat akan beralasan yang penting nggak syirik. Ya. Bentar ya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, dulu waktu ada perayaan HUT RI, ada lomba di mana bapak-bapak berpenampilan sebagai ibu-ibu. Contohnya sepak bola pakai daster wanita. Uh, masak masak masak pakai celem kosmetik. kosmetik wanita. Demikian. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda semuanya. Nah, ini juga terjadi ini ya. Mungkin maunya itu membuat lelucon bapak-bapak memakai pakaian ibu-ibu ketika hari uh, hari perayaan tertentu. Bapak-bapak sepak bola pakai daster, masak pakai kosmetik, bagaimana ini? Itu uh, pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Allah melaknat orang laki-laki yang menyerupai perempuan dan orang perempuan yang menyerupai laki-laki dilaknat oleh Allah. Dilaknat itu dikutuk oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari syurga Allah Subhanahu wa taala, didekatkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini lelucon yang haram. Bapak-bapak memakai pakaian perempuan perempuan pakai pakaian laki-laki, pakai kumis-kumisan segala, pakai kumis ini itu itu haram, dilaknat. La'anallahul mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Allah melaknat orang laki-laki yang menyerupai perempuan dan orang perempuan yang menyerupai laki-laki. Itu dilaknat. Karena itu orang perempuan pakai pakaian laki, pakai celana, model-model tomboy itu enggak boleh, tomboy itu. Lupakan laki-laki itu. Ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, bagaimana agar rumah tangga selalu dalam rahmat Allah, terhindar dari maksiat karena suami di luar kota, berada di lingkungan pergaulan bebas. Saya khawatir suami kena azab juga, karena membiarkan saya membiarkan saja, membiarkan saja termasuk aparat, aparat. RT aparat RT. Jazakallah khair. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Nah, ini suaminya kerja di luar kota ya. Berada di pergaulan bebas, bagaimana khawatir. Ya, yang penting dikontak terus lah. Yang penting kontaknya jangan putus ya. Hubungan terus dengan suami, nasihati terus. Nah, sekarang ada SMS ya, SMS terus. SMS satu hari tiga kali, tidak apa-apa. Seperti makan lah. Makan satu hari tiga kali, SMS juga satu hari tiga kali. Pagi SMS, bagaimana kabarmu, hati-hati Kang Mas, hati-hati. Jangan sampai terkena uh, pergaulan bebas, semoga Allah melindungi Kakang. Nanti siang juga, habis makan siang, ke SMS lagi. Malam SMS lagi terus, supaya ada hubungan terus sambil doa. Ketika ngirim SMS ambil doa, ya Allah, jagalah suamiku ya Allah, peliharalah suamiku ya Allah. Terus kirim SMS. SMS doa lagi ya Allah, jagalah suamiku, lindungi suamiku, eh, kirim SMS gitu. Sehingga ada kontak terus ya. Yang penting Anda sudah berusaha mengingatkan ya dan juga mudah-mudahan suami Anda mendapat pekerjaan yang lebih aman lagi, lebih aman. Sehingga tidak khawatir terjerumus dalam pergaulan bebas. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Allahumma amin. Ya. Di sini masih banyak pertanyaan yang lainnya, tapi pertanyaan itu oh, kebanyakan di luar materi ya. Dan kami tidak menjawab yang di luar materi supaya fokus kepada pertanyaan yang sesuai dengan materi saja. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau seorang wanita berlaku berpakaian tomboy, mengenakan celana, ketika di dalam rumah bagaimana hukumnya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ketika di dalam rumah ya, di dalam rumah, kalau memang ada ada orang lain itu nggak boleh ada orang lain. Kecuali kalau suami istri saja ya, suami istri saja tidak apa-apa. Suami istri saja tidak apa-apa. bisa suaminya menginginkan begitu, tidak ya apa-apa. Suami istri itu halalan toiban. Halalan toiban. Tapi kalau selain suami istri ada di sana, jangan nggak boleh. Karena itu oh, pakainya orang laki ya. Tasyabuh, tasyabuh dengan orang laki, tomboy seperti itu. Tapi kalau sama suami istri, tidak apa-apa. Ya, saya kira mungkin itu aja ya. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا الله Puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ridhamu dan syurgamu. Dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Ya Allah, lindungilah kami semuanya, keluarga kami, umat kami, kaum muslimin semuanya dari perbuatan-perbuatan yang membuatmu murka, terutama perbuatan kaum Nabi Lut, homoseksual, lesbian. Ya Allah, hindari kami, lindungi kami dari perbuatan itu. Kalau ada yang terjerumus ke dalam perbuatan itu, Ya Allah, sembuhkan. Sembuhkan, sembuhkan. Berilah hidayah, berilah petunjuk. Tuntunlah mereka, Ya Allah. Bimbinglah mereka, Ya Allah. Masukkan dalam hati mereka, Ya Allah, pemahaman bahwa mereka bisa sembuh dari penyakit itu kalau mereka punya kemauan, jadikan mereka sadar ya Allah. Betapa buruknya penyakit itu, betapa bahaya penyakit itu ya Allah. Bahwa kalau mereka tidak tobat, mereka menyesal dunia akhirat. Allahumma ya Allah, ya mukallibal gulub tabbit gulubana ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati-hati kami di atas agamamu. Allahumma rizukna tabat wal istiqamah. Allahumma amitna al islami wa sunnah. Ya Allah berilah kami rezeki berupa ketakuhan dan istiqamah. Wafatkan kami dalam Islam dan sunnah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah kami mohon kepadamu husnul khatimah. Engkau tutup umur kami dengan penutup yang baik. Kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah penutup umur yang buruk. Ya Allah, jagalah pemuda-pemuda kami, pemudi-pemudi kami, ya Allah. Jagalah mereka, lindungi mereka, perbaiki mereka. Berilah mereka sifat malu, ya Allah.